Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali Saya Obi Rival kembali hadir untuk Anda Bersama dengan narasumber kita Bapak Kiai Haji Dr. Syamsul Ma'arif MA Baik kita langsung dengan Bapak Kiai Haji Dr. Syamsul Ma'arif MA Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat walafiat Anda ya Alhamdulillah Mas Abi sehat. Saya lihat segar sekali. Sahabat Anda kalau eh, hadir di Ras FM saja melihat Pak Kiai ini segar sekali hari ini ya. <laughs> mungkin mungkin uh, progresif luar biasa kali ya. Ya begitu kira-kira dari proses <laughs> kehidupan. <laughs> Saya senang kalau ya kalau apa uh, siapapun uh, tersenyum misal misalnya gitu Pak Kiai ya. ya. Ya acara ini masih membahas mengenai uh, bahasan apa uh, bab uh, Riyadhus Solehin pada bab uh, apa Sat? Turukil khair ya. kasroh turukil khair. Turukil khair ini sudah dirubah nih. <laughs> ya dan uh, mungkin juga anda bisa jadikan uh, rujukan kitab lain uh, referensi misalnya pada kitab Dalilul Farihin dituruti Riyadus Salihin ya uh, itu juga bisa menjadi pegangan anda uh, pengarangnya adalah Muhammad bin uh, As-Siddiq Syafi'iyah iya. As-Siddiq atau As-Siddiq Sodik. Sodik Asyafi'i ya. Baik, eh, kita akan sila persilakan Pak Kiai untuk peroleh dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa Amma ba'd. Para pendengar radio Ras FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali bertemu dengan Mas Obi yang ganteng. Pak Kiai juga <laughs> sangat tampan gitu ya. <laughs> Alhamdulillah dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita mulai saja Mas Obi ya. ya silakan, kita melanjutkan ya. pada bab-bab yang lalu. Mm -hmm. Ini bab terakhir tentang banyaknya jalan menuju kebaikan banyaknya ya. ya. turukil khair. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqatun. Hadis dari Abi Musa radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi kata Nabi ala kulli muslimin ala kulli muslimin atas setiap orang muslim sodakotun sodakoh kalau bahasa pesantren itu ada utawi iku mas Abi <laughs> apa itu maksudnya saya masih terpengaruh dengan gaya-gaya pesantren ala kulli muslimin ing atase saben-saben uang eh, gitu ya? wong Islam mm -mm sodakotun utawi sodakotun Hmm, nggak apa-apa. Karena banyak juga uh, pendengar mungkin dari berbagai apa daerah di Jawa ya oh, yang iya. bermukim di Jakarta. Ya kita terjemahan bebas aja. Hmm. Ala kulli muslimin sodakoh. Hmm. Setiap hmm. muslim itu punya peluang untuk melakukan sodakoh. ya Yeah. Qala aro'aita in illam yajid bagaimana mm hmm Ah, seandainya tidak mendapatkan itu kan Kala -mm. Qala ya'malu biyadaihi fayang faunapsahu wayata sodak. Jadi kalau sodako itu nggak bisa ya, yeah. maka kita atau orang muslim itu berusaha bekerja gitu. Mm -hmm bekerja dengan kedua tangannya mm-hmm. fayang faunafsahu kemudian bisa memberikan manfaat bagi dirinya sendiri mm syukur-syukur wayata sodak kalau sudah ada kelebihan bersodakoh jadi itu oh, luar biasa kalau orang itu bisa bekerja dengan kedua tangannya artinya mandiri gitu ya hasil dari bekerja itu lalu kemudian kalau ada kelebihannya digunakan untuk sodakoh. Aro'aita ah, illam yastati bagaimana kalau tidak bisa lagi gitu kan? Enggak bisa bekerja. Qala maka Rasulullah menjelaskan yu'inu dzal hajatil malhuf. Hmm. Yu'inu maka menolong seseorang kepada siapa dzal hajati kepada orang yang hmm, sangat berharga Iya, mempunyai kebutuhan hmm. orang hmm. yang orang punya yang hajat, hajat ya. ya. Al malhuf yang kepepet, mm -mm. yang dalam keadaan terpaksa. Mm -mm. Jadi minimal kalau kita tidak pekerja keras, ya kan? Lalu kemudian ada kelebihan so untuk sodako. Yang nomor dua adalah kita diharapkan mampu menolong kepada orang lain yang betul-betul dalam keadaan membutuhkan. kala Qala aita ilam yastati bagaimana kalau nggak bisa lagi? kala ya murubil ma'ruf awil khair yaitu minimal ya memberikan apa pengarahan kepada orang lain atas kebaikan amar ma'ruf gitu ya hmm. amar ma'ruf bil bil ma'ruf awil khair hmm. Kala aroaita ilam taf'al bagaimana kalau nggak bisa melakukan itu lagi ya? Hmm. Kala maka Rasulullah menjawab mengatakan yumsiku an syarri fa innaha sadaqah. Hmm. Paling tidak mampu menahan dari hal-hal yang tidak baik. Jadi sebetulnya seorang muslim itu apa saja ya kan hmm. hmm. asal itu mau itu adalah bagian daripada sedekah. Ketika ya. bekerja hasil kerjanya untuk dirinya dan keluarganya lalu kalau ada sisanya untuk sodako orang lain ya kan ya tentu bagian daripada sodako. Kalau enggak begitu ya bisa menolong misalnya kita enggak punya apa-apa mau membantu ini. Katakanlah kalau ada saudara-saudara kita yang punya hajat gitu kan hmm. mau membantu secara materi nggak bisa ya dengan tenaga yeah. ya kan dengan tenaga dengan pikiran dan lain sebagainya hmm. kalau tidak bisa lagi ya berupaya mengingatkan kepada orang lain untuk senantiasa orang lain itu melakukan kebajikan, kebaikan. Iya. Nah, kalau nggak bisa lagi, nah kita berusaha untuk bagaimana menahan untuk tidak melakukan kejahatan. Iya. Itu sudah bagian daripada sodako. Jadi eh, hidup ini eh, sebetulnya adalah ibadah. Hmm. Asal Eh, kita punya keinginan yang baik gitu kan. Hmm. hmm. Dengan tujuan yang baik yeah. lalu diaplikasikan diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan. Hmm. Apa saja bisa hmm. bagian daripada kebajikan. Hmm. Asal diawali tentu punya pikiran-pikiran yang baik. yeah. Semua itu menjadi sodako. yeah. Ya. minimal dalam hadis yang lain ya senyum juga. Hmm. Makanya saya suka memberikan senyum sama sama Mas Albi. <laughs> Iya. iya. <laughs> nah, itu eh, apa bagian daripada hmm. sodako dan kita terlalu tentu tidak usah mengupas lagi barangkali ya man, apa manfaat sodako karena eh, saya yakin seluruh masyarakat itu tahu betul sodako itu <laughs> maknanya apa gitu kan iya iya iya <laughs> nah artinya kan eh, apa kadang-kadang kita punya pengertian bahwa sodako itu Mm -mm. Kaitannya hanya dengan harta, harta ya. semata-mata. Padahal mm -mm. tidak hanya sekedar itu. Kalau toh memang e, harta kita tidak punya, ya dengan pikiran. Yeah. Kalau tidak punya, ya dengan tenaga. Ya minimal bagaimana kepada orang lain itu tidak membuat kisruh. Mm -mm. Itu sudah bagian daripada sodako. Wilam tastati kalau dia tidak mungkin bisa memberikan uh, hal yang serupa apa kira-kira Pak Yang Kenapa? paling paling yang yang paling kecil gitu. Tidak melakukan keburukan, keburukan kepada ya. orang lain. Ah, hmm. nah. Ya, jadi itu sudah bagian daripada sedekah. Hmm. hmm. Ya. ya jadi, dia mendingan ya. Apalagi kalau bisa menahan artinya merubah hmm. kejelekan dari perbuatan orang ya. lain itu ya. ya. sangat mulia. Ya. Pak Kiai, uh, sekarang ini kan uh, spektrum mengenai sodakoh itu sekali lagi pada bagian harta saja yang dilihat orang gitu kan mm. atau mungkin pada sisi ini saja ketika Sumatera Barat dalam konteksnya yang menemukan sekarang orang membanjiri uh, apa berbondong-bondong untuk bersodakoh gitu kan mm -hmm. pada saat dan situasi yang sama misalnya di tempat yang sama maksud saya di tempat uh, pada saat yang sama mungkin uh, ada banyak orang yang lebih membutuhkan di di lingkungannya. Ini bagaimana sebetulnya pada saat-saat uh, kita mempertimbangkan untuk bersedekah? Ya sebetulnya kan ketika ada peristiwa besar itu hmm. bagian daripada peringatan kepada hmm. kita. Hmm. Sejauh mana kepedulian kita kepada masyarakat, kepada orang lain. Iya. Biasanya yeah. kalau peristiwa-peristiwa itu sifatnya skalanya besar gitu hmm. gitu ya. Hmm. Uh, itu membuat hati kita terenyuh. Padahal sebetulnya uh, tiap hari juga kita kalau mau jujur hmm. uh, menyaksikan melihat orang-orang yang sebetulnya perlu kita bantu. kadang hmm, iya. Kadang-kadang hanya lupa saja. Hmm, hmm, kita ya? lupa misalnya tetangga kita bisa jadi ada yang tidak mendapatkan makanan yang cukup misalnya. Iya. Sehari bisa saja sekali atau eh, tetangga kita, saudara kita sendiri hmm. belum bisa mendapatkan pendidikan secara baik. Hmm. Nah, hmm. itu kan kadang-kadang lepas dari perhatian kita. Hmm. hmm. Hmm. Kita ini perhatiannya kalau di media rame baru kita hmm, eh, ya. berbondong-bondong. Hmm. Nah, ketika tidak ada informasi apa-apa, padahal di sekeliling kita itu banyak yang membutuhkan kadang-kadang terlupakan atau terlewatkan. Iya, iya. Ya. Hmm. Uh, mengubah uh, paradigma itu bagaimana Pak Kiai kira-kira ya? Apakah memang harus pemahaman lebih dalam atau lebih pada apa namanya pengamatan kita pada lingkungan kita itu bagaimana sebetulnya ini? Ya saya kira ini perlu adanya pemahaman ajaran agama secara luas hmm, gitu ya. Hmm. Artinya memberikan makna bahwa hmm. ajaran-ajaran hmm. agama itu hampir semuanya di samping yeah. Iya. uh, punya sisi ritualitas ya kan. Hmm. Tetapi di sisi lain sebetulnya punya makna uh, bagaimana perhatian kepada masyarakat. Hmm. hmm. Eh, perhatian secara umum yeah. kepada kepada ya manusia yang lain. Hmm. Misalnya begini, saya kasih contoh kita kita mekerjakan ibadah sholat. Hmm. Salat itu kan sebetulnya ibadah <coughs> ritual, ya. hubungan langsung hubungan uh, ibadah makhluk kepada Allah. Yeah. Tetapi dalam praktek ibadah salat itu sebetulnya cerminan bagaimana kita sebetulnya diperintahkan untuk salam. Yeah. Assalamualaikum mm -hmm. ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Itu artinya orang yang Islam, orang yang Muslim, orang yang yeah. mengerjakan sholat itu punya perhatian betul kepada orang yang ada di sekitar kita. Yeah. Ya, memberikan salam. Mm -mm. Artinya apa ini? Salam itu kan juga bagian daripada akar katanya dengan Islam sama. Hmm, hmm, hmm. Salam memberikan keselamatan. Orang muslim itu orang yang mengerjakan sholat Tetapi juga orang itu mampu memberikan kesejahteraan Keselamatan bagi orang yang ada di lingkungannya Ya kan Buat apa jadi orang muslim sholatnya rajin Tetapi tetangganya nggak pernah merasa nyaman Ketika so, apa tetangganya mendapatkan apa misalnya ujian dalam keadaan sakit, dalam keadaan terpuruk, kita tidak punya rasa empati apa, hmm. merasa solidaritas kepada saudara-saudara kita atau tetangga kita. Hmm. hmm, hmm. Itu artinya pemahaman keagamaan kita hanya ya satu sisi saja, hubungan kepada Allah padahal kalau kita lihat kajian keagamaan. Katakanlah fikih gitu aja. Fikih itu kalau kita lihat yeah. Ya. uh, apa uh, sistematika fikih itu yeah. hampir isinya adalah mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Hmm. Jadi ibadah itu hanya seperlima. Hmm. Kita lihat misalnya muamalah, munakahat, hmm. ya, eh, yang selanjutnya hmm. uh, termasuk siasat gitu kan itu adalah mengurus hubungan manusia dengan manusia yang lain. Yeah. Nah, tapi kita ini kadang-kadang hanya punya perhatian. Yang penting kita kepada Allah baik. Nah, <laughs> padahal eh, kita tidak pernah baik kepada Allah kalau kita tidak pernah baik kepada manusia. Hmm. sekali lagi, kita tidak pernah bisa baik kepada Allah kalau kita tidak pernah baik kepada hmm. hmm. manusia. Hmm, hmm, hmm. Kita tidak apa? katakanlah e, tidak ber, beribadah yang sesungguhnya ya kepada Allah kalau kita juga tidak tidak mempunyai perhatian kepada ada, manusia. Ada pernyataan Allah fi aunil abdi itu ada iya. iya, ya. kaitannya gitu bagaimana? Ya ma maka ya, ma, madama ya. Madama. Ya, saya agak lupa itu ya. hadisnya. Jadi memang e, seperti itu pada dasarnya. Ya. Eh, kita ini bisa berbaik ya mm, beribadah kepada Allah secara baik katakanlah hmm. kalau kita juga bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi uh, itu menjadi parameter nantinya ya. Uh, uh, uh. Kalau kita bisa berbuat baik kepada manusia, maka uh, kita juga berbuat baik pada Allah begitu yeah. sebetulnya yeah. ya. Jangan katakan berbuat baik pada Allah kemudian bisa berbuat baik pada manusia kan tidak juga ya yeah. gitu ya. Sama aja misalnya orang uh. yang tidak bisa terima kasih. Iya. Yeah kepada manusia ya hmm. tidak bisa berterima kasih kepada hmm. Allah. Malam ya syukurinlah gitu ya. Iya. Malam yashkurillah. Iya. Pak tadi sudah ada uh, penanya melalui SMS maupun juga telepon. Uh, dulu pakai ini, uh, apakah juga bisa mendatangkan jodoh dari Alima di Bekasi? <laughs> Iya. Eh, insya Allah lah. <laughs> Jadi orang yang mau bersodako itu insya Allah apa saja bisa diniatkan bisa begitu ya. Jadikan wasilah. Oh, bisa ya. Uh, uh. Jadi dijadikan wasilah. Hmm. Nyari jodoh, nyari apa saja untuk <laughs> positif lah. Yeah. Ya mudah-mudahan uh, dengan sodako itu bisa aja yang jelas menolak bala iya. Hmm, hmm. Uh, ya sedekah tadfaul bala itu kan. Uh, sedekah umur itu, ya. ya. bisa nolak bala dan apa aja lah pokoknya kita perbanyak sedekah. Hmm, hmm, hmm. Tapi memang maksud hadis ini bahwa orang menuju jalan kebajikan itu hmm. banyak cara sebetulnya. Ya. ya kan? Tidak hanya sekedar hmm, hmm. ya beribadah mahdoh saja, hmm. tetapi ibadah-ibadah sosial hmm. ya tetapi sebaliknya Mas Sofian. Hmm. hmm. Eh, sebaliknya orang yang bisa membawa kemaksiatan menuju jalan ke neraka itu juga hmm. diakibatkan karena urusan-urusan kemanusiaan. -hmm. Iya. Ya kan? Jadi sedikit aja kita lengah hmm. melakukan kesalahan lalu menjadi terbiasa itu luar biasa nanti akibatnya kepada kepada orang lain yeah, ya kan yeah. dan itu imbasnya kepada diri kita ada ada ada akibat balik nanti ya iya jadi hmm. satu sisi kita memang diberikan peluang bahwa anda bisa melakukan apa saja mm -hmm. ya kan untuk menuju kebaikan. Mm -mm. Semua dianggap sodako ini, yeah, itu, yeah, ini, iya. itu, ini, itu. Banyak uh, uh, kasrah uh, iya, iya, gitu ya minimal kita ketawa saja ya, <laughs> sudah. senyum aja sudah sodako uh, itu kan eh. sangat mudah tapi sebaliknya uh, jadi banyak jalan menuju neraka keburukan <laughs> ya yang kaitannya dengan hubungan kemanusiaan ya. ya apalagi hidup di perkotaan itu oh, ya sangat apa ya sensitif ya. sangat tersinggung ya penuh dengan ketersinggungan dan betul, lain sebagainya betul. jadi kalau kita betul-betul tidak melatih ya tidak mengisi hati kita dengan hmm. sifat-sifat hmm. yang baik lalu kemudian hmm. eh, diawali sebelumnya hmm. mengosongkan. Jadi dalam teori tasawuf itu ada ah, teknisnya mungkin. Ada ya? teknisnya. Gimana gimana? Eh, ada istilah taholi ada eh. tahalli. Hmm. Jadi kalau taholi itu eh, mengosongkan dari sifat-sifat yang baik, hmm. yang yang tidak baik. Jadi sifat-sifat yang tidak baik itu harus dihilangkan. Mm -hmm. Baru setelah tah itu mm -hmm. tahalli pakai ha, kalau mm -hmm. tadi pakai kha. Mm -hmm. Kalau tahalli itu mengisi, mm -hmm. mengisi dengan sifat-sifat yang baik. Mm -hmm. Karena hidup itu adalah apa perjalanan panjang. Mm -hmm. Perjalanan panjang itu pasti eh, apa banyak tantangan, godaan, rintangan. Yeah. Kalau kita ibaratkan misalnya hidup mm -hmm. ini ibarat kita dalam sebuah perjalanan di tengah lautan. Hmm. Nah, lautan itu kan sangat dalam itu. Yeah. Kalau kita luput saja, lupa sedikit kita akan tenggelam. Hmm. hmm, hmm. Maka harus hati-hati itu. betul iya. Betul-betul hati-hati. Yeah. Ya, kalau kita kepingin selamat harus punya perahu namanya. Yeah. Maka ada ada kitab Safina. ya, ada kitab Safina namanya Safina Safinatun Najah, <laughs> perahu keselamatan. Betul. Ya. Jadi artinya perahu itu kan e, makna metafor gitu iya. sebetulnya yeah. kan. Mm -hmm. Jadi orang hidup itu butuh dengan perahu. Mm -hmm. Butuh kalau tidak punya perahu maka bisa saja dia tenggelam karena nggak bisa hmm. renang hmm. atau punya perahu tapi perahunya itu bocor hmm. ya kan artinya apa keimanan kita ini bisa aja bocor ya kan perilaku kita yang baik kadang-kadang agak rusak gitu kan <laughs> dipengaruhi ya dinamika kehidupan ini kan yeah. modernitas macam-macam pokoknya bisa yeah. merusak perilaku kita hmm. itu artinya bocor yeah. oleh karena itu tiap hari harus kita kontrol itu supaya hmm. tidak bocor. Hmm. Kalau hmm. kok ini sudah kelihatannya ada nampak tanda-tanda kebocoran, mari kita tambal. Hmm. Hmm. hmm. Demikian pula keimanan kita, yeah. ya kan perilaku kita. Kalau kita biarkan saja, bisa aja, walaupun ustadz bisa aja bocor, hmm. Hmm. hmm ya kan? Ya Lalu, semua orang ya dalam iya, berbagai posisinya ya, iya, ya sebetulnya. Ya. Nah, maka harus setiap hari hmm. diperiksa gitu kan ditambal hmm. itu kan terus diperbaiki. Iya. Nah. Baik, ya tapi teori tasawuf tadi takhalli dan tahalli juga sangat ya. uh, mungkin bisa diaplikasikan begitu Pak Kiai ya. ya. Hmm. Ada telepon kembali, saya tunggu Anda ya. 8291710. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa ini? Pak Inen. Pak siapa? Pak? Inen. Pak Iman di mana Anda? Inen, Inen. Inen di mana nih? Di tempat. Di? Eh, masih Ter di Jakarta. Oh, di Jakarta, Pak. Terputus-putus suara Anda, Pak. Tapi bukan Pak Muhaimin Iskandar ya? <laughs> Itu panggilannya Pak Imin, Cak Imin. Ya? Imin, Imin. <laughs> Cak Imin ya. Silakan, Pak. Uh, jadi begini, saya uh, kemarin saya itu aktif di musola. Hmm. Di situ uh, setiap uh, maghrib ada sembari nunggu waktu isya mm -hmm. saya baca ratibul atos mm -hmm. kalau malam jumat uh, baca yasin taklim mm -hmm. gitu. terus uh, kemudian uh, sholat subuh mm -hmm. setelah uh, setelah azan saya baca subhanallah bihamdi subhanallah mm -hmm. Nadim, astagfirullah uh, yeah, sembari yeah. nunggu jamaah iya yeah. iya baca itu itu ada warga yang sekitar musola hmm. komplain saya eh, saya dipanggil ke rumahnya iya komplainnya itu namanya uh, Habib juga Arab juga uh -uh. katanya uh, kamu Habib Habib atau Arab pak saya saya harus tanya dulu nih yang mana iya, Habib yang mana Arab Ar ah, Habib juga katanya eh, terus gimana pak jadi uh, katanya saya disebut uh, kamu udah Hablumin Allah udah baik cuman hablum minas minanasnya kurang katanya ya, karena ya. mengganggu orang lain <laughs> untuk untuk melakukan ibadah hmm, karena dia pada Anda pakai uh, speaker Pak ya Iya hmm. ya ya ya, ya. itu aja Pak Inan Iya, pertanyaan saya sih uh, baiknya saya dilanjutkan atau uh, hmm. gimana? Uh, eh, yeah. Kalau menurut dia mengganggu. Ini ini karena mengganggu karena memakai speaker uh, horn di atas itu. Saya ah. bilang di uh, seluruh Indonesia baik pun musola atau masjid uh, uh, seluruhnya kan pakai uh, apa namanya speaker semua. Hmm. hmm. Kalaupun dilarang ya semuanya dilarang sih bilang gitu. Hmm. hmm. Iya. Hmm. Yeah. Baik, terima kasih Pak Inan. Kita ya. mungkin uh, Bapak juga mungkin menjadi apa nih pertanyaan menjadi keterwakilan dari uh, beberapa kasus juga yang sama beberapa waktu iya. lalu iya. ditanyakan ya. Baik, terima kasih Pak Inan. Ya, ya. didengar di radio ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak uh, eh, uh, eh, Samsul tadi juga pertanyaan Pak Ujang mm -mm. tadi ada mengenai soal zakat yang belum kita jawab ini mm -mm. kaitannya dengan zakat hablum minallah terus kemudian uh, distribusinya juga ke fakir miskin sedekah juga begitu bagaimana nih? Ya memang kadang-kadang uh, zakat itu juga disebut dengan istilah sodako, hmm. ya kan? Tetapi kalau berdiri sendiri mempunyai makna yang berbeda. Yeah, yeah. Iya. Kalau sodakoh itu sunnah, mm ya iya. kan? Tapi kalau zakat, baik zakat fitrah maupun mm zakat mal adalah wajib. Mm -hmm. Di samping itu juga kalau zakat itu waktunya sudah ditentukan, yeah. ya kan? Kalau sodakoh tidak ya? kapan saja. Mm -hmm. Di samping itu juga yang berhak menerima sudah ditentukan. Mm -hmm ya kalau zakat tetapi kalau sodako kepada siapapun hmm. termasuk hmm. non muslim gitu hmm. kan hmm. ya termasuk saudara sendiri walaupun hmm. kaya gitu kan ya. <laughs> ya kan tetapi kalau kalau kalau zakat orang-orang tertentu hmm. jadi harta khusus diberikan kepada khus, orang yang khusus pada waktu yang khusus hmm. itu definisi, definisinya zakat itu yang membedakan dengan sodakoh. Tapi kadang-kadang kata kata zakat itu juga dalam Al-Quran digunakan dengan kata sodakoh. Hmm. Ya kan? Nah, itulah perbedaan antara sodakoh dan zakat. Dua-duanya sebetulnya sama, punya apa hikmah yang besar. Hmm. Bagaimana kita diperintahkan dalam ibadah tersebut untuk mempunyai kepedulian sosial yang sangat tinggi. Ya. ya. Baik dalam kondisi tentu kondisi yang lapang maupun dalam kondisi yang sempit. Hmm. Nah, jadi betul-betul bahwa e, aspek ibadah sodako maupun ya. zakat ya. tadi hmm. e, pada perhatian kepada hmm. kepada manu, manusia kepada masyarakat hmm. Hmm. kepedulian sosial. Jadi uh, artinya ini apa namanya uh, kesalehan sosial kita gitu ya? kesalehan ya. <laughs> sosial. Ah. Istilah baru itu. Ya. <laughs> Ya. ya. artinya uh, itu Pak ya penekanan terhadap kesalahan sosial kita dan uh, ini kaitannya juga dengan hablum minannas tadi keseimbangan dengan hablum minallah. Kemudian uh, diargumentasi dengan persoalan apa yang dilakukan oleh bapak ini tadi dia baca dia aktif di musola menunggu sholat isya dengan ratibul atas um, membaca yasin setiap malam jumat gitu ya kemudian apalagi beberapa lagi yang, ya, yang ya. dilakukan lah tetapi memang menggunakan uh, speaker horn di uh, masjid nah ini yang jadi persoalan mungkin kalau baca ratibul atas di di di, di dalam masjid itu tidak mengganggu mungkin tidak jadi masalah ini persoalannya ya, itu ah. ini memang <clears throat> eh, namanya kita hidup bertetangga ya tidak semua hmm. memang tidak semua masyarakat hmm. kita itu muslim tetapi dalam waktu-waktu tertentu memang perlu adanya syiar katakanlah ke, ketika dalam eh, waktu subuh gitu ya subuh kalau tidak ada suara yang kenceng bisa saja orang tidak mau bangun, ya kan? Bahkan justru kalau sudah menjadi terbiasa orang itu merasa dibangunkan. Dan iya, iya. orang-orang yeah, yeah. non muslim pun merasa terima kasih iya, itu yeah, yeah. karena e, semua agama ada ya, kerja gitu. Iya, <laughs> semua agama itu diperintahkan untuk bangun pagi, bangun pagi <laughs> gitu kan. Coba kalau nggak ada yang kenceng-kenceng tadi bisa Enggak bisa kelewat. Asal e, tidak dalam waktu istirahat hmm. ya kan katakanlah kalau sudah malam gitu kan eh, malam itu sebaiknya jangan gitu yeah, kan yeah. ya tetapi kalau dalam waktu-waktu yang memang secara umum hmm. sudah sudah diterima oleh kebanyakan masyarakat ya hmm. ya kan hmm. ya biasa aja jalankan aja terus apalagi ya, ya tinggal kita lihat saja Pak kayak yang protes itu berapa orang kan gitu. <laughs> ya Ya protes itu kan di ya, harus dilakukan. Ya dialogis lah kan sebetulnya ya. ya. Kenapa kok protes? Apa hmm. merasa terganggu? Hmm. Padahal itu waktu-waktu orang harus memang bangun gitu kan. Hmm. Ya. Kecuali kalau malam jam malam jam 9, hmm. jam 10, jam 11 malam. Ya, mungkin orang ada limitasi ya. Orang waktunya tidur jangan ya. mengganggu ya. orang. Mungkin Pak Inan kalau sudah uh, agak waktu yang sudah mulai apa uh, waktu orang beristirahat ya. ya Mm, silakan membaca juga tidak ada masalah tapi mungkin itu kali ya Pak ya. ya. Uh, speaker hornnya tidak di atas gitu ya, ya. di di dalam di dalam saja itu. misalnya ya uh, tinggal lihatlah kepekaannya yang bagaimana ya, ya. Uh, tapi kita juga tidak tidak tidak, tidak layak juga sepertinya kalau kita uh, menunjukkan sesuatu yang ekstrim Pak ya artinya eh, misalnya kalau menurut saya sih uh, uh. Uh, misalnya kita melawan menentang itu karena juga dia punya keinginan untuk tenang juga barangkali ya iya iya eh, saya kira itu harus perlu di didialogkan didialogkan lah ya antar sesama warga iya, iya. tidak semua orang punya sifat seperti itu mm -hmm. uh. tidak semua orang punya sifat seperti itu ada atau... begini ada orang muslim sendiri yang merasa terganggu iya itu dia <laughs> masalahnya muslim iya. juga gitu ah, ada orang justru sebaliknya orang non Muslim tapi orang tambah senang juga ah, ada. Belum ada tentu seperti ada itu. Ada juga yang uh, kemudian jadi Muslim gara-gara mendengar azan. Eh, bisa ya. jadi. Saya kira perlu dikomunikasikan. Ada, ada itu di Solo ya. pakai <laughs> <laughs> pendeta muda. <laughs> eh, kita akan buka lagi telepon anda 8291710. Sebelum itu saya sampaikan dulu informasi ya maghrib 17.49 ya hari hmm. ini ya. Hmm. Baik uh, eh, SMS dulu uh, saya terima ini Pak Kiai uh, bukannya umur orang itu sudah ditetapkan oleh Allah Yang bikin saya bingung saya pernah mendengar barang siapa yang selalu patuh kepada uh, kedua orang tua Maka akan ditambahkan umurnya Iya. Iya, iya. Apakah bukankah uh, kemudian umur seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah? Iya, yang bisa membuat panjang umur itu ya di samping taat kepada patuh kepada orang tua dalam hadis itu ketika kita bersilaturahmi misalnya hmm, hmm, hmm. ya kan itu bisa panjang umur jadi e, itu ada dua pemahaman ada dua pendapat satu sisi memang e, ada sebagian ulama berpendapat ya memang tidak dipanjangkan umurnya umurnya tetap masih hanya dipanjangkan kebaikannya. Hmm. Jadi walaupun umurnya misalnya 40 seakan-akan orang itu punya umur 80 tahun. Hmm, hmm, hmm. Nah, kan? Jadi berisi ya. Jadi berisi. Ya, ya, itu ya. makna yang ya Ya umur memang dengan kebaikan ah, beda nah, memang. Nah, tapi ke kebaikannya ya. ya. tetapi sebagian ulama mengatakan memang dipanjangkan umurnya. Hmm misalnya mestinya umurnya 40 tahun menjadi hmm. 4, 45 yeah. tahun. Dan Allah Maha menghendaki itu. Ya. ya itu juga bagian takdir Allah. Iya, ya, iya, ya. iya, kan yeah. karena salah satu fungsi doa itu adalah hmm, merubah yeah. dari satu takdir ke takdir yeah. yang lain. Nah itu eh, hak Allah. Hak Allah. Ya. Kita tidak pernah tahu hak kita itu. Kita juga ya. nggak pernah tahu <laughs> apakah. Jadi silakan kita, saja ya dengan ya. <laughs> niat itu boleh ya. Boleh boleh tidak apa-apa. Eh, eh, Ya, jadi tidak usah bingung, tidak terlalu kaku. hmm. <laughs> Artinya Allah juga akan mengubah takdir kita, bisa hmm. saja kan begitu ya. Baik, kemudian Pak Kiai eh, ada juga telepon langsung. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Dengan siapa sore? Eh, selamat sore, saya dengan Helna Rahmat. Helna Rahmat di jalan pastinya Ibu Helna. Di Ciganjur. Ada Ciganjur ya, silakan Ibu Helna. Eh, saya mau tanya, mm -mm. mualaf. Mualaf, hmm. ya. Mm. Mm-hmm uh, maaf nih Pak. Iya, yeah, iya. Yeah. Karena saya nggak kurang tahu, jadi mau tanya. Iya. Yeah. Uh, ibu saya sama bapak saya sudah meninggal. Mm -hmm. Saya ingin sekali Pak doaan mereka. Mereka itu agamanya Nasrani Katolik. Mm -hmm. Dua-duanya, ya? dua-duanya ya? Iya Pak. Mm. Uh, bagaimana ya Pak? Asa agar keberbakti eh, berbakti saya itu bisa doa saya bisa nyampe ke mereka tuh oh, begitu ya, <laughs> ya, ya. karena anda saya sama orang tua anda ya pastinya ya, iya. eh, karena mereka pikir saya itu udah udah berkhianat sama mereka oh berkhianat kenapa bu iya karena saya kan yang muslim sendiri pak hmm. jadi gimana caranya supaya hmm. saya itu ya sampai apa enggak gitu. Gitu ya. Baik baik baik baik. Yasin. Gitu. <laughs> Ibu ya. siapa tadi? Helna Rahmat. Ibu Helna Rahmat ya. Helna. di Ciganjur ya. Iya. Didengar di radio Ibu Helna Rahmat ya. Kenapa Pak? Didengar di radio ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Ibu Helna. Sore Pak. Nah, sore juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm. Ibu Helena Rahmat, mu'alaf. Iya. Saat sebelum jauh ke persoalan itu, kalau orang mu'alaf sekian tahun apakah harus disebut mu'alaf terus Pak Kiai? <laughs> ya sekian tahun itu berapa gitu. <laughs> artinya gitu kalau mualaf kan artinya dia lemah dalam yeah, konteks uh, uh, keimanannya yeah. Iya. perlu dipupuk diberi sodako dan sebagainya gitu kan yeah. Iya. uh, setelah dia kuat apakah kita sebut mualaf juga Ya sudah enggak lah. Enggak ya. Jadi, itulah Sayyidina Umar pernah menolak gitu kan. Uh -huh. Karena memang e, eh, mualaf kalau mualafnya itu memang kaya ya jangan jangan mualaf ya, lagi ya. <laughs> ya paling tidak anu e, memberikan apa ya perhatian bahwa umat, umat Islam eh, agama Islam itu hmm. punya perhatian terhadap kepada ya. orang-orang yang memang keimanannya masih hmm. sangat lemah. Ya, ya. Baik, itu uh, kaitannya tadi dengan apa namanya? dengan doa kepada ibunya. Iya. Jadi begini, di dalam ajaran Islam bahwa kita ini memang diperintahkan untuk senantiasa patuh dan taat kepada orang tua. Patuh dan taat. Patuh dan taat. Tetapi kepatuhan dan ketaatan kita dibatasi dengan ketaatan kepada Allah. Hmm. Jadi la ta'ata makhlukin fi maksiatil khaliq. Hmm tidak ada ketaatan ya li makhlukin kepada makhluk termasuk kepada orang tua fi maksiatil khaliq karena ada unsur kemaksiatan kepada Allah. Nah, me memeluk Islam itu ajar adalah mengambil atau menerima sebuah kebenaran, hmm. ya kan? Jadi apa yang dilakukan ibu, ibu karena masuk Islam itu hmm. bukan sebuah kesalahan, sebuah kebenaran. Eh, sebuah kebenaran. Artinya eh, dalam hal-hal tertentu yang kaitannya dengan akidah itu bukan bukan sebuah kesalahan. Tetap sebagai orang sebagai anak kepada orang tua walaupun beda agama kita harus takdim, kita harus hormat. Dalam ya. kasus kepatuhan kemanusiaan. Eh, ya. kemanusiaan ya? sebagai anak kepada orang ah, tua, hmm, hmm. tetapi sebagai keyakinan ideologi ya, tetap itu adalah sebuah pilihan. Hmm. hmm, hmm. Tidak ada sanksi apa-apa dan tidak dimasukkan dalam kategori durhaka kepada orang tua karena tidak ya. mengikuti orang tua. Jadi ibu siapa tadi e, ibu Helma Helna tidak ada kedurhakaan ah, juga kepada iya, orang tua ya? asal ya. tetap menghormati hmm. ya. Hmm. Kita hormati orang tua hmm. secara kemanusiaan kita tempatkan itu hmm. adalah orang tua kita. Hmm. Adapun kalau sudah meninggal ya memang karena ajaran agama dan ideologi berbeda, hmm. kita tidak bisa memaksakan. Hmm. Itu pilihan agama itu sebuah kepilihan-pilihan. Hmm. Ya kalau mau memilih Islam ya Islam, tidak Islam ya tidak Islam. Memang pilihan dia, tidak bisa kita memaksakan lalu oh kita mau bagaimana caranya bacakan yasin bacakan yasin justru nggak boleh tidak bisa itu ya, ya, ya mendoakan itu itu nah, sudah sudah di luar konteks ya beda agama tidak hmm. dibenarkan ya kita mendoakan itu diper, diperbolehkan kepada orang yang beda agama diperbolehkan hanya mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah hmm. ya kan mendapatkan hidayah. dia sudah meninggal. Ya, okay. Ya? apalagi itu sudah meninggal. Jadi ya itu memang pilihan. Tidak hmm. semua hmm. apa yang menjadi keinginan kita semua akan Tidak tercapai bisa, ya. karena hidayah keimanan ya, itu. Baik. Ya. Jadi Ibu Helna tetap Anda taati, patuhi barangkali ya, hormat begitu ya. Iya. Tapi untuk doa mungkin tidak tidak, tidak bisa. Tidak bisa dan bahkan dilarang kita bahkan dilarang ya. Uh, orang yang tidak Apalagi agama baca yasin ya. mendapatkan pahala. <laughs> Iya. ya. ya begini bihala ya, mohon difahami dan eh, eh kita, sekali lagi garis eh, garis batas. Garis ya. batas aja. ya. benang merahnya adalah eh, tidak ada kedurhakaan karena kedurhakaan itulah kepatuhan ya sebetulnya hmm. tadi ya. Tidak durhakaan tadi kepatuhan ya, kaitannya ya. dengan iya. kemanusiaan ya, bukan ya. kepada Allah ya. Baik, eh, saya akan tunggu Anda lagi. Ada SMS juga nih Pak Kiai, banyak sebetulnya. Hmm. hmm. Eh, pertanyaan dari <laughs> ini, ini beragam. Saya ingin lebih eh, yang dekat dengan kita dulu ya. Saya senang oh ini ada sambutan untuk ceramah Kiai Haji Abdullah Syafi'i gitu ya. Hmm. Baik eh, beliau dari Jakarta Pusat eh, suka dan senang karena tegas eh, ceramah almarhum. Baik kemudian Pak Kiai eh, hmm -mm ada lagi uh, setelah dua tahun dan cukup kuat aja sudah bikin sudah bukan mualaf lagi tadi ya. Hmm. Orang tua yang beda keyakinan dan sedang wafat eh, dan sudah wafat tidak sampai doakan Pak Kiai ya. Mm tidak ya akan tadi sudah, ya. sudah ya. Sudah Baik. Ya. Telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Terputus kembali telepon Anda 8291710. Sore hari ini masih dalam cahaya sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Saya Ibu Tino, Jakarta Timur. Ibu Tino, silakan Ibu singkat ya, Bu waktunya ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. uh pertanyaan saya, Insya Allah setiap bulan yang dua setengah persen biar kecil saya bagi bagian anak yatim. Uh -huh. Kemudian setiap tahun ya Insya Allah uh, eh, sedikit sedikit sama yang single parent biarpun saya sendiri juga single parent, uh -huh. tapi biar sedikit dapat pensiun. Luar biasa Kemudian ya. Yang akan saya tanyakan ini Ustaz. Uh -huh waktu itu memang marum suami belum meninggal saya aja haji dia mau hmm. pikir saya perumahan guru yang kecil itu dijual aja tapi kan hmm. kan tidak mau uh, beliau kemudian meninggal ya udah terus niat saya itu saya teruskan nah kemudian karena masih ada kelebihan kok dalam benak itu langsung terbetik padahal orang tua itu tidak tidak pesan Ustadz jadi hmm. terbetik saya badahkan dua ya. or, dua mertua saya dua orang ya, tua ya. saya suami saya saya kemudian sudah nenek, ibu dilaksanakan iya nenek dari ayah nenek dari ibu ya, gitu ya. silakan bu pertanyaannya bu waktunya nih sangat sempit iya eh, itu aja ustaz ya baik Terima kasih Ibu ya. Mohon maaf nih karena waktunya. Hmm. Ya, kita sebentar lagi mau azan maju. Hmm. Silakan Pak Kiai. Iya, jadi bagian daripada ketaatan kita kepada orang tua adalah menutupi kekurangan ibadah orang tua. Menutupi kekurangan nah, ibadah ya. Salah satu yang diajarkan di dalam Islam itu boleh ya, dibenarkan lah. Hmm. E, dibenarkan atau diperbolehkan orang yang belum sempat melakukan ibadah haji padahal sudah hmm. mampu. ibadah haji ya, kan boleh. Apalagi sudah meninggal boleh dibadalkan. Oh. Ya, ya, dibatal hajikan. Ya. Hanya saja e, hampir semua ulama mengatakan orang yang membadali itu harus sudah pernah melakukan ibadah hmm, haji. Ya. ya, jadi pilih ya. orang yang ya. sudah pernah melakukan, melakukan ibadah haji. Ya. Baiklah Pak Kiai sekali waktunya uh, tidak memungkinkan lagi tetapi mungkin closing silakan Pak Kiai. Ya, Satu ya. menit ini. Saya kira ini bab terakhir tentang banyak jalan menuju ke bajikan. Hmm. Memang harus kita perhatikan betul-betul hmm. ya kan? Eh, karena ini hidup ini kan cuma dua pilihan <laughs> aja antara baik dan tidak baik. Mm-hmm. Makanya harus perlu waspada, hati-hati mm-hmm. dan pengaruhnya terhadap pribadi kita yang mm sangat besar. Begitu kita lengah saja maka kita akan nyesel selama-lamanya. Saya kira itu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.